kita lanjutkan masih dalam faedah-faedah tauhid bagi manusia dan sebutkan di sini yang keempat di antara faedah-faedah tauhid yang sebenarnya beberapa faedah ini cuma sebagian saja artinya dicuplikan sebagian di antara faedah-faedah tauhid. Oleh karena itu judulnya min fawaid tauhid, bukan fawaid tauhid, tapi min fawaid tauhid di antara faedah-faedah tauhid. Faedah yang ke yang keempat. At-tauhidu tauhid itu akidah tauhid. Masdarun adalah merupakan sumber liquwatin nafsi sumber kekuatan jiwa kekuatan hatinya seseorang dan dirinya sehingga ini merupakan powernya hati itu adalah apa tauhid itu sendiri kekuatannya terletak pada pada akidah ini tadi dia akan memberikan kekuatan pada diri pada hati dan pada jiwanya kenapa demikian li'annahu karena dia ini yamnahu akan memberikan akan memberikan sahibahu orang yang bertauhid kekuatan nafsaniyah kekuatan jiwa yang hailah yang sangat besar lima tamtaliu ubihi nafsuhu karena jiwanya itu terpenuhi minar rojai terpenuhi dengan harapan filahi harapan kepada Allah SWT. Sehingga seorang itu semakin bertauhid, maka dia akan semakin besar harapannya kepada kepada Allah SWT. Berharap kepada Allah, mengharapkan ridhonya, dan mengharapkan buah dari ridhonya, yaitu ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah itu akan memberikan ganjaran kepada uh, orang yang diridhoi dan amalan yang diridhoinya dan Allah memberikan ganjaran kepada orang yang diridhoinya nah, ini sesuai dengan amalan semakin ikhlas semakin bertauhid dengan amalannya ganjaran itu akan semakin semakin besar sehingga sebenarnya ganjaran itu tidaklah ditentukan oleh sekedar banyaknya amalan tetapi adalah nilai suatu amalan nilai suatu amalan bukanlah karena sekedar banyaknya saja tetapi nilai amalan ditentukan Eh, kebaikan ahsanu amala. Nah, ini. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu bah menciptakan manusia ini untuk diuji oleh Allah mana di antara manusia yang paling baik amalannya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud yang ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling aswab. Nah, ini yang paling benar inilah ukuran amalan, nilai suatu amalan, kekuatan suatu amalan, ganjaran yang didapatkan sesuai dengan dengan ini tadi. Kebaikan amalan ditentukan oleh ikhlasnya dan benarnya. Ikhlas itu kalau dia itu ditujukan hanya kepada Allah. Dan inilah tauhid. Dan aswabuhu kalau benar yang dimaksud benar adalah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua syarat inilah Nah, ini akan terbentuk. Nah, ini nilai satu amalan. Maka di sini seorang yang bertauhid akan terpenuhi hatinya dengan roja, dengan harapan yang besar. Semakin seorang bertauhid semakin besar harapannya kepada Allah SWT. Ini. Ar-raja'u fillah kepada Allah. Wasiqati bihi. Dan yang kedua, di samping harapannya kepada Allah, harapan yang dipenuhi dengan kesikohan betul-betul yakin dan percaya Allah akan memberikannya ini tidak bisa dipisahkan antara harapan dengan sikoh kepercayaan yakin dengan apa yang diharapkan harapan saja tidak cukup hey, cuman sekedar apa harapan tanpa perbuatan dan harapan itu adalah buah dari sikoh keyakinan percaya kepada Allah SWT. Kalau orang sudah nggak percaya kepada Allah, dia harapannya kepada Allah juga akan menipis atau bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Karena apa? Dia nggak percaya kepada Allah. Sebagaimana kita ketika kita percaya kepada seorang ini kepercayaan yang betul-betul apa? Eh, betul-betul kuat, maka kita punya harapan yang kuat kepada orang itu. Berbeda dengan orang yang tidak punya apa? Kesikohan maka dia nggak punya harapan. Saya tidak terlalu berharap kepadanya. Kenapa? Karena tidak apa? Tidak sikoh dan tidak percaya. Nih. Hmm. Maka dia akan memberikan sikoh watawakul, dan itu juga akan membuahkan apa? Nah, tawakal. Dan tawakal itu sebenarnya buah dari sikoh kepada Allah SWT. Keyakinan, keimanan. Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dijalankan hukumnya. Maka ini Sikoh eh, sikah dan tawakul tawakal kepada Allah alaihi warrido berikutnya adalah ridho biqadaihi ridho dengan kodok apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT ini ridho dengan kodoknya wasabri alal bala ala balaihi dan kemudian bersabar dengan ujian yang menimpanya sehingga seorang dia ini karena sikohnya yakinnya kepada Allah karena hatinya itu punya harapan hanya saja kepada hanya kepada Allah saja, maka walaupun apa yang menimpa dia karena harapannya yang sangat besar, maka dia akan bersabar dengan apa yang menimpa dia. Sebagaimana seorang yang dia punya harapan kepada sesuatu, dia akan bersabar dengan rintangan yang dihadapi. Dengan rintangan yang dia hadapi. Kalau dia mencintai seseorang, dia akan siap untuk apapun yang dia terima Ya, konsekuensinya selama dia bisa mendapatkan yang dicintainya ya, ini apapun yang dia harus lakukan konsekuensi apapun yang dia terima maka dia akan siap untuk lakukan kalau dia itu apa betul-betul mencintai dan mengharapkan cintanya ini inilah yang namanya pak eh, ya, yang namanya harapan roja ya, ini itu apa harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. <clears throat> Kemudian disebutkan di sini tabi qada'i wa sabri ala bala'i. Sabar dengan ujian yang menimpanya. seorang yang dia tidak punya harapan kepada Allah, tidak punya kesikuhan kepada Allah, tidak punya dia itu e, tawakal kepada Allah, maka kesabarannya juga akan hilang. Tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu saling keterkaitan di sini. Terdapat saling keterkaitan antara ridho, rojak, tawakal dan syukur. Empat hal ini eh, ini kalau ter, terdapat pada diri seorang maka ini akan mengiringi. Kekuatan dan kelemahannya ini juga akan beriringan. Seorang yang tawakalnya, seorang yang rojaknya tinggi kepada Allah, dia akan semakin tawakal. Dia akan semakin sikoh, semakin yakin percaya kepada Allah. Dia akan semakin apa? Eh, semakin ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan semakin sabar eh, semakin sabar dengan apa yang dia terima giliran apa tawakalnya atau rojaknya harapannya itu kecil kepada Allah maka apa eh, maka eh, yang lainnya juga akan turun sikohnya juga akan turun kemudian tawakalnya juga akan akan turun kesabarannya juga demikian eh, ini <clears throat> wal istighna an khalqihi dan semakin dia itu tidak merasa butuh dengan makhluknya. Nah, istiqnaan istighna'an khalqihi. Tidak butuh terhadap makhluknya karena dia sudah betul-betul menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, bukan berarti tidak bekerja sebagaimana orang kaum tarekat sufia tidak beristri das yang penting punya saya nggak butuh yang lainnya. Nah, ini tidak. Tapi betul-betul menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesuaikan dirinya sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah SWT sesuatu itu jika diridhoi dan dicintai oleh Allah maka dilakukan dan jika dibenci oleh Allah maka dia tinggalkan apapun <clears throat> Fahwa rasikhun kal jabal maka orang yang demikian ini dia akan rasikhun dia akan kokoh kal jabali seperti gunung nah ini perumpamaannya sedemikian eh, sedemikian jelasnya dan sebenarnya gamblangnya bahwasanya seorang yang sudah memiliki rojak eh, roja pengharapan kemudian memiliki kesikohan kepada Allah memiliki rasa tawakal kemudian memiliki ridho dan sabar nah, ini maka dia juga akan merasa tidak butuh kepada makhluknya dia hanya butuh kepada Allah SWT artinya yang bisa memberikan dan manfaat maka inilah yang dikatakan sebagai akidah dan <clears throat> i'tiqad tauhid yang kokoh seperti gunung ini tadi fa idza nazalat bihi musibatun maka jika dia ditimpa dengan musibah ditimpa dengan e, musibah bala sa'ala rabbahu dia hanya akan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Eh, banyak orang dia ketika di dunianya seakan-akan seperti apa? Seperti orang yang orang yang tegar, seperti uh, orang yang kokoh dalam dirinya. Tapi ketika ditimpa sakit agak lama sedikit, maka sudah bingung mencari apa? Mencari obat bahkan dia siap mencari kepada apa? Para dukun, atau pengobatan-pengobatan yang gak nyunnah, tidak ada tuntunannya atau nyerempet-nyerempet kepada apa kesyirikan. Pokoknya yang penting adalah usaha. Dia tidak perhatikan lagi dengan apa? Eh, apakah itu menyimpang dari syariatnya ataukah tidak? Yang penting bisa sembuh. Sehingga tawakalnya kepada Allah akan hilang. Semakin semakin hilang. Ini disebabkan karena ketidaksabaran. Dan ini disebabkan karena ketidaksikohan tidak yakin, tidak percaya kepada Allah SWT. Ya, ini karena apa? Ini ujian berat, penyakit, ya, ini kemudian berbagai macam apa obat yang ditawarkan. Kalau seorang itu takut dan betul-betul takwa kepada Allah, dia akan memilih mana kira-kira obat yang tidak nyerempet kepada kesyirikan. Dia akan apa? Akan melihatnya. Kalau dia itu apa? <clears throat> menyerempet kepada kesyirikan, dia tinggalkan. Walaupun iming-imingnya apa? Pokoknya ini langsung apa? Sembuh. Banyak yang terbukti, sudah banyak yang membuktikannya. Eh, dan sebagainya. Tapi dia akan apa? Menghindarinya. Maka dia hanya minta kepada Allah SWT. Hanya minta kepada Allah. Musibah yang menimpa dia. Ibaratnya sebagaimana Nabi eh, Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Berapa lama? Sekitar tujuh tahun lamanya beliau itu apa eh, tertimpa oleh penyakitnya ini hampir sepuluh tahun sampai keluarganya itu menjauhinya sampai apa keluarganya menjauhinya sampai dia hanya tinggal bersama istrinya yang masih setia sampai akhirnya istrinya pun ketika dalam waktu yang lama itu minta kepada beliau kenapa engkau tidak berdoa minta kesembuhan kepada Allah nah, ini minta kesembuhan kepada apa kepada Allah SWT ini adalah apa <clears throat> termasuk di antara ujiannya Nabi Yusuf Nabi apa Nabi Ayub alaihissalam eh, Nabi Ayub alaihissalam begitu lamanya coba bayangkan tujuh tahun dengan borok dengan penyakit yang ada dalam tubuhnya nah, ini yang tidak sembuh-sembuh nah, ini dan tidak minta kesembuhan kepada Allah. Eh, ini dengan begitu sabarnya dia merasa ini adalah ujian dan cobaan. Ini mungkin dengan demikian dia akan tergugurkan eh, dosa-dosanya. Eh, ini begitu sabarnya. Eh, ini sampai apa? Eh, sampai dikucilkan oleh keluarganya, eh, bahkan sampai apa? Sampai istrinya pun hampir-hampir tidak apa? Tidak kuat Walaupun sudah sendirian, kuatnya sebenarnya istrinya. Coba bayangkan istri seandainya uh, suaminya itu adalah apa seperti Nabi Ayub ini mungkin sudah minta cerai dan uh, sudah apa nggak dulu lagi nah, ini coba bayangkan borok yang bau dan kemudian dia uh, dia itu ulat-ulat yang sampai apa uh, sampai ada di tubuhnya <clears throat> nah, ini maka uh, seorang yang taruhlah kita nggak perlu apa namanya terlalu berlebihan misalkan seandainya kita anggap sebagai satu apa berlebihan Nabi Ayub tidak berdoa kita e, diuji dan ditimpa dengan musibah tak berdoa kepada Allah dan itu adalah boleh seorang berdoa jika dia minta kesembuhan silahkan seorang minta kesembuhan kepada Allah SWT dan disyariatkan berdoa hanya kepada Allah SWT bukan kemudian ketika berdoa kepada Allah satu tahun sudah berdoa kok nggak kunjung datang kesembuhan Akhirnya apa? Wah nggak ada faedahnya doa. Nggak ada faedahnya doa. Ini ini akibat ketidaksabaran, tidak istiqomah. Nah, ini ini sebenarnya ujian. Memang eh, kalau seandainya eh, kalau seandainya diucapkan mungkin memang gampang. Tetapi apa? Untuk prakteknya seperti Nabi Ayub atau seperti para nabi yang lain yang ditimpa dengan berbagai macam cobaan, ini sangat berat. Oleh karena itu, asyadun nasi balaan manusia yang paling banyak ujiannya ini ditimpa ujian itu adalah al-anbiya adalah para nabi sumal amsal fal amsal kemudian orang yang semisal mereka orang yang mengikuti jejaknya mereka yang mengikuti jalannya jejaknya para nabi itu akan semakin apa eh, semakin eh, <clears throat> dia pun semakin mendapatkan banyak ujian dan cobaan nah, ini kemudian berikutnya sehingga ujian itu tidak perlu kita mencarinya, tidak perlu apa? E, menantang untuk cari apa? ujian. Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, maka ujian itu akan datang. Kalau sudah ujian itu datang, nah ini, nah ini, inilah yang menjadikan apa ya, ukuran nanti. Apakah kita ini bisa bersabar dengan ujian itu, ataukah kita kemudian berguguran? Ataukah kita apa berguguran eh, wah ini apa namanya baru dakwah saja sudah apa rezekinya sudah serap eh, rezekinya sudah apa mulai apa surut eh, eh, jualannya nggak laku kemudian <clears throat> bisnisnya bangkrut eh, dan sering macet eh, eh dipecat <laughs> dan sebagainya eh, macam-macam <clears throat> sehingga apa banyak ujian itu baru-baru apa Cuman sekedar ujian masalah apa? Dikurangi saja mungkin. Cuman sekedar dikurangi rezekinya. Maksudnya dikurangi pemasukan eh, pendapatan realnya, uangnya rupiahnya. Walaupun sebenarnya namanya rezeki kan eh, bukan hanya dalam doa apa? rupiah. Tetapi sebenarnya rezeki adalah berupa apa? Yang paling besar adalah ilmu. Justru seorang itu bisa jadi sebenarnya tambah rezekinya walaupun kelihatannya apa eh, pemasukannya tambah apa tambah serat eh. oleh karena itu rezeki yang paling besar itu sebenarnya adalah pemahaman Rasulullah gak pernah minta rezeki doa rezeki itu apa ya Allah berikanlah apa eh, harta atau apa ini ndak Rasulullah itu berdoanya selalu minta rezekinya adalah fahma Allahumma rabbi zidni ilma tambahkanlah kepadaku ilmu warzuqni fahma rezekikanlah kepada aku apa? Pahamah. Itu yang senantiasa Rasulullah doa. Berikan rezeki kepadaku berupa pemahaman karena pemahaman itu rezeki yang paling besar. Rasulullah tidak akan pernah meminta kecuali sesuatu yang paling apa? bernilai dan berharga. Yang paling bernilai dan berharga. Itulah rezeki eh, yang sebenarnya. Rezeki berupa pemahaman. Nah, ini pemahaman yang benar terhadap din ini, terhadap agama ini. Ini yang sebenarnya paling apa? paling bernilai dalam hidup. Nah, ini harta yang demikian banyaknya ya ini sebenarnya adalah justru semakin <clears throat> banyak harta bisa jadi orang itu tambah kering hatinya. Dia tambah jauh hatinya itu dari ketenangan dan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Bisa jadi ketika seorang itu diberikan musibah, hartanya dicuri, kebakaran, ke apa namanya eh, dan sebagainya, maka justru dia bisa merasakan keagungan Allah, bisa merasakan ketentraman hidup, bisa merasakan kenikmatan. Eh, ini kenikmatannya apa? Kenikmatannya makanan yang tidak enak dia rasakan dulu ketika masih apa? Masih kaya dan sebagainya. inilah kenikmatannya <clears throat> yang hakiki. Maka di sini eh, seorang yang dia itu bertauhid dengan akidah yang benar, eh, dengan tauhid yang sebenarnya, dia akan bisa menjadi apa? menjadi seorang yang kokoh dan tegar ya, dan bersabar. Nih, faida nazarat bih dan salah rabbahu kasfah. Maka kalau dia ditimpa musibah maka dia hanya meminta kepada Allah. Nah, ini kasfaha untuk di dihindarkan darinya atau diselamatkan, diintaskan dari uh, yang menimpanya. Nah, diserahkan semuanya kepada Allah. Walam yasalil amwat Dan dia tidaklah akan di tidak akan meminta kepada yang sudah mati. Syiaruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Syiarnya artinya yang senantiasa dia pegang, senantiasa dia ucapkan untuk dirinya. Nah, ini dia sampaikan kepada orang lain. Idza sa'alta fas'alillah. Itu sabda Rasulullah SAW. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau itu minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada kepada Allah SWT. Ini diriwayatkan oleh Imam Trimidi dan Eh, beliau berkata hasanun sahih. <clears throat> wa qawlihi ta'ala dan juga firman Allah taala. Wa iyam saskallahu bidurrin. Jika menimpamu Allah menimpakan kepadamu bidurrin dengan suatu kemadaratan, suatu musibah atau yang enggak enak. Apa saja yang enggak enak? Ini durrin namanya. Nah, ini bidurrin. falaka kasyifalahu illa huwa Tidaklah ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Dia. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ini sehingga dari ayat ini eh, ini menunjukkan eh, pentingnya kita ini bersandar kepada Allah dan dasar yang paling utama adalah tauhid. Yang terakhir adalah at-tauhid asasul ikha wal musawah. Tauhid itu adalah merupakan asas fondasi prinsip atau dasar ikha persaudaraan wal musawah dan kesamaan nah, ini tidak memandang rendah orang lain dan tidak mengagungkan setinggi langit orang yang eh, dia agungkan ini adalah merupakan buah dari tauhid faidah dari tauhid nah, ini sehingga di hadapannya tidak ada bedanya antara raja dengan orang eh, dengan pengemis atau tukang sapu sehingga di hadapannya itu adalah sama maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi yang membedakan seorang adalah takwa ya ini takwa tauhid asasul ikhwa wal musawa persaudaraan dan musawa dan kesamaan Li'annahu kenapa demikian la yasmahu. Tauhid itu tidak akan memberikan izin. Tidak akan memberikan izin li atba'ihi untuk para pengikut tauhid an yattakhidha ba'dhum ba'dan menjadikan satu kepada sebagian yang lainnya arbaban min dunillah, sesembahan selain Allah. Sehingga tauhid itu akan memberikan gambaran dan memberikan penanaman pada diri seorang tidak akan menyembah kepada selain kepada sesamanya itu sama-sama makhluk yang derajatnya tidak lebih tinggi dari dirinya secara zatnya. Kenapa dia harus menyembahnya selain Allah SWT? Bahkan bisa jadi sebenarnya lebih rendah. Ada yang menyembah sapi, eh, ini eh, Kiai Selamat. Eh, ada yang menyembah keris, ada yang menyembah eh, ular. Eh, Kalau dilihat bagaimana kaum kufar orang-orang eh, apa namanya di India, maka kita akan melihat penyembahan yang bermacam-macam. Nah, ini. Bahkan dari mulai yang <clears throat> makhluk sapi, eh, kemudian bahkan sampai kepada waliyadubillah maaf kemaluan itu disembah. Nah, ini kemaluan itu disembah. Kemaluan yang satu ada kelompok yang menyembah kemaluan laki-laki, ada yang satu kelompok menyembah kemaluannya wanita. Ini <clears throat> sampai demikian parahnya ya, kalau orang itu sudah keluar dari apa dari fitrahnya ya, menjadikan sesembahan selain Allah SWT fal uluhiyatu lillahi wahdah Beribadah itu hanya kepada Allah semata wal ibadatu minan nasi jami'an adapun eh, penyembahan itu dari manusia semuanya adapun hak untuk disembah hanya untuk Allah hanya miliknya uluhiyah itu hanya milik Allah adapun ubudiyah adalah dari manusia Maksudnya manusia harus beribadah kepada Allah. Wa ala ra'sih Muhammadun rasuluhu wa mustafa. Dan orang yang paling beribadah, orang yang paling menghamba kepada Allah ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> ini. Ini sehingga ukuran seorang itu ketinggiannya adalah kalau seorang itu semakin beribadah, semakin menghamba semakin merendah kepada Allah, semakin tunduk eh, dan menghinakan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Tapi kalau seorang sudah sombong dengan Allah, eh ini mengangkat selain Allah itu eh, seakan-akan seperti apa? Allah SWT menjadikan selain Allah itu sesembahan yang seharusnya dia tujukan kepada Allah. Berarti orang yang sombong di sini. Dia sombong kepada Allah SWT menjadikan selain Allah seakan-akan seperti apa? Allah. Maka Allah akan merendahkannya. Nah, Allah akan apa? Justru merendahkannya. Nah, ini oleh karena itu disebutkan nah ini eh, <clears throat> man alillahi rafa'. rafa'ah. Barang siapa yang dia itu tawaduk kepada Allah itu Allah akan apa? mengangkatnya. Tetapi eh, barang siapa yang takabbara 'ala Allah maka barang siapa yang takabur kepada Allah Allah akan hinakan dia ahana Allah akan apa hinakan <clears throat> Baik, sampai sini eh, faedah tauhid kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ada pertanyaan pertama, apakah mungkin kepribadian itu kepribadian tauhid itu akan terbentuk dengan uh, hasil dari lingkungan kita yang membentuk kita seperti ini? Apakah mungkin kita bisa mengentaskan dari kepribadian yang yang awal yang kita miliki untuk menuju kepada kepribadian yang sesuai dengan tauhid? Suatu hal yang mungkin dan sangat mungkin. Kenapa demikian? Bukankah Rasulullah Bukankah para sahabat terbentuk oleh lingkungan kesyirikan yang waktu itu ada di daerah di jazirah Arab. Jazirah Arab bukan jazirah Islam. Ketika Rasulullah SAW lahir, ketika Rasulullah SAW tumbuh dan berkembang, serta para sahabatnya, justru mereka adalah tumbuh dari apa? Lingkungan yang asalnya adalah merupakan kesyirikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya bukanlah intinya itu bahwasanya lingkungan saja yang membentuk tetapi ada fitrah yang masih ada dalam diri seorang. Fitrah ini sebenarnya semua manusia itu ada dalam dirinya tauhid. Dalam diri manusia semuanya tanpa kecuali. Bahkan sebenarnya itulah namanya diciptakannya manusia itu di atas fitrah di atas tauhid. Sehingga kita tidak mengatakan bahwasanya <clears throat> lingkungan yang ada sekarang ini sebenarnya adalah fitrahnya bukan. Itu sebenarnya adalah pengaruh-pengaruh. Nah, kalau kita ingin mengeluarkan diri dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang sudah ter membentuk sejak diri kita lahir, yang sebenarnya kita lahir itu sebenarnya membawa tauhid, membawa benih bibit tauhid dalam diri kita dalam hati kita. Nah, inilah yang harus kita bersihkan. Kita harus membersihkan Eh, dan kita harus mengentaskan dari lingkungan yang ada dan ini tidak bisa dibentuk kecuali dengan seorang itu apa melatihnya seorang itu dia senantiasa mengisi membersihkan hatinya dan kemudian mengisi dengan akidah yang benar akidah tauhid oleh karena itu Rasulullah SAW membentuk para sahabat berdakwah dan Rasulullah sendiri sebenarnya waktu itu eh, ketika melihat fenomena di Jazirah Arab penyembahan kepada selain Allah, Rasulullah tidak pernah mengikuti mereka. Masih Rasulullah SAW memiliki fitrah dan kemudian mencari. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah bermimpi selama setengah tahun. Eh, selama setengah tahun Rasulullah itu mimpi. Terus menerus mimpinya itu pagi harinya mesti sesuai dengan apa yang dia mimpikan. Ini termasuk mimpinya kenabian Nah, ini setengah tahun berjalan selama enam bulan. Oleh karena itu mimpinya seorang mukmin sebutkan Rasulullah nah ini mimpinya seorang mukmin itu seperempat puluh enam kenabian. Para ulama, kenapa kok empat puluh enam? Ini, kenapa kok empat puluh apa? Empat puluh enam. Ini kata-kata empat puluh enam ini apakah Rasulullah mikir sendiri ataukah dari mana? Ini dari wahyu. Tapi kemudian para ulama maksudnya apa kok empat puluh enam? Ternyata setelah itu Rasulullah meninggal setelah dua puluh tiga tahun sejak diutusnya dan sejak mendapatkan wahyu pertama sampai Rasulullah meninggal itu 23 tahun. Sementara mimpinya Rasulullah itu 6 bulan yaitu setengah tahun. Seperberapanya mimpinya Rasulullah dengan masa kenabiannya? Seperempat puluh, seperempat puluh enam. Eh, inilah sebenarnya pak, para ulama maksudnya kelihatannya arahnya pak. Di sini letak dari apa? Eh, letak dari maksud bahwasanya mimpi seorang mukmin atau uh, mimpi yang baik uh, semakin tinggi keimanan seorang dia mimpinya itu akan dikatakan mimpi yang benar nah ini tentang masalah keberbahagiaan. ini bisa dibentuk dan bisa tumbuh walaupun dari lingkungan yang sangat apa sangat merusak nah ini para sahabat banyak di antara mereka yang keluarganya menentang sampai akhirnya mereka hijrah pindah ke Madinah dan disiksa bahkan sempat uh, ada yang tidak sempat hijrah eh, tapi apa uh, terbunuh ada yang disiksa Bilal bin Rabah Salman al Farisi lingkungannya apa lingkungan kerajaan Persia al Farisi Persia kesyirikan nah, eh, ini dan sebagainya <clears throat> nah, ini makanya apa jawabannya adalah sangat mungkin dan sudah banyak terjadi Bukan para sahabat Rasulullah bahkan itu dalam lingkungan apa kesyirikan. Eh, <clears throat> kemudian yang kedua masalah apa? Eh, masalah apa namanya ujian. Masalah ujian itu ditentukan oleh apa? Keimanan seorang. Eh, cuman ujian yang apa yang menimpa mungkin karena keimanan saya tidak terlalu apa? Tidak terlalu tinggi sehingga ujian yang menimpa saya tidak terlalu apa? Tidak terlalu banyak. Soalnya. Eh, belum. <clears throat> eh, sehingga ujian yang menimpa saya ini terlalu apa? Terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan apa? Mungkin ujian yang menimpa sebagian di antara antum sekalian. Nah, ini. <clears throat> Sehingga uh, kalau mau diceritakan ya tidak terlalu banyak yang bisa diceritakan yang paling ujian Berkesan. Yang paling berkesan mungkin. Nah, ini kalau mungkin yang paling berkesan mungkin ya eh, Nah, ada saja istilahnya. Tapi kalau dianggap sebagai satu ujian yang berat, sebenarnya tidak eh, uh, terlalu berat. Nah, tidak terlalu berat. Dan seorang apa? Eh, seorang itu yang penting intinya adalah uh, adalah bersabar. Senantiasa ketika ujian apapun yang menimpa dia, maka dia bersabar dengan yang menimpanya. Nih, nah ini <clears throat> sehingga uh, tidak perlu apa seorang itu uh, menceritakan bahwasanya dia diuji dan demikian. Uh, biarkanlah ujian itu uh, menimpa diri seseorang itu sebagai sebagai sesuatu yang tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Biarkanlah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, orang yang akan menilai ujian itu kepada seseorang. Ini dia ditimpa ujian demikian, demikian dia bersabar. Maka inilah yang sebenarnya, Pak, seharusnya seorang itu di eh, dalam hatinya. Eh, kalau seandainya ujian itu dipamerkan kepada orang lain, maka justru itu akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang bukan apa? bukan ujian lagi, ini akan menjadi apa ah. <coughs> ah, rugi sehingga insya Allah pak insya Allah lebih baik uh, ujian itu uh, dilaporkan kepada Allah eh, dilaporkan kepada Allah bukan dilaporkan kepada apa manusia nah, ya Insya Allah Pak <coughs> Kesulitan dalam dakwah Kesulitan dalam seorang itu melaksanakan agama Itu banyak sekali yang akan menimpanya. Buktikan kalau seorang itu dia itu apa? Menjalankan sunnah. Berbagai macam suara-suara yang apa? Menimpa seorang. Si fulan itu adalah demikian difitnah. Eh, ini fitnahnya akan datang bertubi-tubi. Eh, ini sampaikan saja kebenaran. Terlalu banyak. Eh, ini kalau mau apa? Kalau mau seorang itu apa mendapatkan? Oh iya saya dapat ini, saya dapat ini. Orang itu akan banyak. Oh saya difitnah ini, saya difitnah ini. <clears throat> eh, ini biarkan eh, biarkan berjalan dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.